Setelah itu kita mengkaji kajian tematik atau maudhu'i. Mengenai sirahnya dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah taala yang lalu kita telah masuk tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah berada di Madinah Al-Munawwarah atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Yaitu di antara yang beliau lakukan adalah pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala al-adzan. Berkata penulis kitab ini Semoga Allah merahmatinya Al-Adhan Yaitu Disyariatkannya azan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kaum muslimin Sebagai seruan Agar supaya mereka berkumpul Untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid Azan al muslimuna yahduruna lis-salawatil khamsi fi jama'atin wa yatahayyanuna awqataha dan mulailah kaum muslimin menghadiri salat lima waktu berjamaah dan mereka menunggu-nunggu datangnya waktu salat Jadi setelah dibangun Masjid Nabawi Maka mereka pun sholat jamaah lima waktu di masjid Dan mereka menunggu masuknya waktu sholat Di sini ada beberapa pembahasan yang penting Yaitu pertama-tama tentang hukum sholat jamaah di masjid Mengenai hukum sholat jamaah di masjid Bagi orang laki-laki terjadi khilaf di kalangan ulama. <clears throat> Kalau bagi perempuan tidak ada khilaf bahwa perempuan itu yang afdal sholat di rumah. Namun kalau mereka sholat di masjid diperbolehkan dan tidak boleh dilarang. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تمنعوا إما الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن Jangan kamu larang para wanita hamba Allah untuk pergi ke rumah-rumah Allah dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi wanita sholat ke masjid boleh, tapi yang afdal sholat di rumah. Itu wanita. Eh, kalau laki-laki, para ulama berbeda pendapat. <clears throat> ada pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, ada pendapat yang mengatakan fardhu kifayah, ada pendapat yang mengatakan fardu ain. Walhasil banyak pendapat. Yang jelas tidak ada khilaf bahwa sholat jamaah di masjid bagi orang laki-laki itu disyariatkan. Mari kita melihat dalil-dalilnya tentang sholat jamaah sendiri, sholat jamaah ya. Jadi ada pembahasan masjidnya, ada pembahasan sholat jamaahnya. Kalau sholat jamaah tidak ada khilaf tentang keafdolannya Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jama'ati takdulu min salatil fardhi wa isrina darajah." Salat jamaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Ada nah, riwayat 25 derajat. Itu tergantung jamaahnya semakin banyak, maka pahalanya semakin banyak. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika dalam keadaan perang sekalipun, ketika berkecamuk perang maka tetap disyariatkan sholat jamaah walaupun bukan di masjid yang dikenal dengan sholat khawf. Ada nanti bagaimana keadaan ketika sholat khawf, ketika berkecamuk perang. Diatur cara-cara sholatnya. Itu tentang sholat jamaah. Oleh sebab itu Syekhul Islam mengatakan bahwa sholat jamaah kita belum bahas masjid ya, kita baru bahas jamaahnya. Sholat jamaah itu adalah syarat sahnya sholat. Itu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau orang nggak sholat jamaah nggak sah sholatnya, harus jamaah. Entah di masjid atau di rumah atau di mana saja, pokoknya jamaah. Dan jamaah itu minimal ada imam, ada makmum. Harus sholat jamaah. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi tidak disepakati oleh para ulama yang lain. Karena beliau mengatakan syarat sahnya sholat. Jadi kalau nggak sholat jamaah nggak sah. Itu ijtihad beliau. Adapun kalau sholat jamaah di masjid itu dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan lapat hamam tu an amuro firojulin rojulin tatop. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkeinginan agar ada orang yang menyalakan kayu, kayu dibakar, kemudian ada orang azan Lalu beliau keliling kampung-kampung mencari rumah orang-orang yang di sana terdapat laki-laki tidak sholat ke masjid. Mau diapakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fauharriku alaihim buyutahum. Aku akan membakar rumah mereka bersama-sama mereka. Fauharriku alaihim buyutahum akan dibakar oleh Rasulullah rumahnya. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya sholat jamaah di masjid. Namun alhamdulillah hal ini belum terjadi. Rasulullah baru hamam tu, baru berkeinginan, namun tidak dilaksanakan. Kemudian juga tentang seorang buta yang kita mengenal dengan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin agar dibolehkan sholat di rumah sambil mengutarakan udur-udurnya, alasan-alasan yang sangat banyak. Riwayat-riwayat itu disebutkan oleh Dr. Fadl Ilahi hafizahullah taala dalam kitabnya Ahamiyatu Salatil Jamaah, pentingnya salat jamaah. Di antara udur-udur itu beliau mengatakan annahu a'ma, beliau buta. Kemudian di antara udurnya beliau mengatakan bahwa rumahnya jauh dari masjid. Di antara odornya pula beliau mengatakan antara rumahnya dengan masjid itu banyak pohon-pohon. Sehingga khawatir ketika berjalan nanti menabrak pohon itu. Kemudian di antara odornya pula di Madinah banyak berkeliaran binatang-binatang puas, Ada anjing, serigala dan yang lainnya. Di antara odornya pula beliau mengatakan bahwa tidak ada penuntun setia. Tidak ada penuntun setia jadi kadang ada yang nonton, kadang nggak ada. Di antara udurnya pula beliau sudah tua, bahkan tulangnya sudah rapuh. Ada banyak udurnya. Mula-mula sebagai manusia biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, tidak tega, kasihan. Silahkan kamu sholat di rumahmu. Kemudian pulang sahabat ini Lalu datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW memerintahkan agar beliau memanggil sahabat ini Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taalaanhu untuk ditanya, "Kamu dengar azan atau tidak?" Lalu ditanya, "Atas ma'un nida, kamu dengar azan atau tidak?" Beliau bilang, "Na'am bala, ya saya dengar azan ya Rasulullah." kalau fa'ajib. Kalau kamu dengar azan, maka kamu harus datang ke masjid untuk sholat jamaah di masjid. Ini dalil ini sudah sangat kuat ya. Ada tujuh, sekitar tujuh udurnya untuk dibolehkan sholat di rumah. Tapi oleh Rasulullah SAW tidak diperbolehkan, tetap sholat di masjid. Kalau dengar azan maka sholatnya di masjid. Luar biasa ini. Jadi kita semua yang tidak ada udur itu Satu pun nggak ada udur itu pada kita Maka kita tentu lebih wajib sholat ke masjid Daripada Abdullah bin Ummi Maktum Para ulama mengatakan seseorang yang wajib sholat ke masjid itu jamaah Pertama-tama dia itu mendengar azan Yang dimaksud dengan mendengar azan Yaitu muadzin yang azan dengan suaranya yang asli Seperti pada zaman Rasulullah SAW Belum ada pengeras suara Karena kalau sekarang pengeras suara ya Sampai kemana-mana dengar azan Ini dengan suara yang asli Seperti zaman Nabi dulu Kemudian yang kedua Yaitu dia mampu al-istita'ah. Dia mampu untuk datang. Maksudnya mampu untuk datang di sini tidak ada halangan. Karena ada orang mendengar azan tapi dia nggak mampu datang. Misalnya ya, misalnya ada muadzin di bawah gunung dia azan. Sementara dia di atas gunung dia dengar. Tapi dia mau turun nggak bisa. Berarti dia nggak mampu, tidak wajib atasnya sholat di masjid itu. Walaupun dia tetap juga disyariatkan sholat jamaah semampunya. Jadi di sini dengar suara adzan yang asli dan dia mampu datang ke sana. Seperti kalau di kampung, satu kampung, itu dengar atau tidak? Dengar ya, dengar satu kampung itu. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada beberapa udzur yang seseorang dibolehkan tidak ke masjid. Di antara udzur itu adalah waktu hujan. Jadi kalau hujan itu memang yang sunnah sholat di rumah itu hujan alladzi yubillu tiyaba wa yusabbibu al-quhla yaitu hujan yang membasahi badan atau pakaian dan yang menyebabkan becek jadi hujan deras itu boleh kita sholat di rumah bahkan sunnah sholat di rumah bahkan muadzinnya pun itu dianjurkan ketika adzan dimasuki kata-kata sallu fi rihalikum Sholatlah di rumah kamu masing-masing Atau solu fi buyutikum Sekarang kan ada payung ya Zaman Nabi juga ada payung sama Cuman payungnya mungkin berbeda Tapi memang ini keringanan sholat di rumah ketika ada hujan Kemudian di antara udur Seseorang boleh tidak ke masjid Meninggalkan sholat jamaah di masjid Yaitu seseorang yang perutnya sakit Jadi dia mau buang air ya Buang air besar atau buang air kecil Atau mau buang angin yang mana kalau dia sholat dalam keadaan menahan Maka dia tidak khusyuk dalam sholatnya Maka di sini yang sunnah Kamu selesaikan dulu hajatmu Buang air besar, buang air kecil, buang angin Setelah itu wudhu Kemudian sholat jamaah, sholat ke masjid Kalau ketinggalan, ya sholat sendiri Itu yang sunnah Karena kita tidak boleh sholat dalam keadaan menahan Dua apa namanya air besar, air kecil atau angin yang menyebabkan tidak khusyuk. Kemudian di antara uzur yang menyebabkan seseorang dibolehkan untuk tidak ke masjid meninggalkan sholat jamaah yaitu ketika orang sedang makan orang lapar ketika makan dan maka yang sunnah makan dulu sampai selesai setelah makannya selesai ada buah makan buah dulu setelah buahnya habis ada minuman minum dulu sampai selesai itu yang sunnah karena tujuannya sholat itu adalah khusyuk Sedangkan kalau kita meninggalkan itu sebelum selesai kita nggak akan khusyuk. Yang sunnah diselesaikan. Atau sudah dihidangkan makanan adzan, maka yang sunnah makan dulu, jangan sholat dulu, makan dulu. Lu kan ketinggalan jamaah, ya, nggak apa-apa. Yang sunnah adalah makan dulu. Tapi jangan tiap hari. Kadang-kadang nggak apa-apa. Dalil dari dua hal tadi itu adalah sabda Rasulullah SAW, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbatan tidak boleh sholat dalam keadaan menahan dua kotoran dan tidak boleh pula sholat dalam keadaan di hadapan makanan. Kemudian ikhwan wa akhwat rahimakumullah di antara udzur yang membolehkan seseorang tidak sholat jamaah di masjid adalah ketiduran. Enggak sengaja ya. Mungkin tidur siang kebablasan asarnya lewat atau tidur malam kebablasan subuhnya lewat. Tak masalah. Ketiduran mau diapakan? Pokoknya jangan tiap hari. Karena ketiduran itu sunnatullah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ketiduran. Suatu hari dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai lewat hampir subuh. Tengah malam lewat ya. Kemudian karena capek mereka pun istirahat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, siapa yang akan membangunkan kita nanti? Sahabat Bilal bilang, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Ya sudah, Istirahat semuanya. Ternyata semuanya ketiduran. Sampai yang membangunkan mereka itu fama aiqadhum illa harrus syamsi. Tiadalah yang membangunkan mereka kecuali sengatan panasnya matahari. Jadi mereka bangun gara-gara kepanasan kena matahari. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi mengajak sahabat bangun semuanya dan beliau menegur Bilal, "Hei Bilal, mana? Katanya kamu bangun kan Ketiduran juga ternyata Kemudian mereka pindah ke tempat lain Karena tempat-tempat tidak baik Yang menjadikan orang ketiduran Pindah tempat Dan mereka pun adan seperti biasa Ya wudhu, ya adan, ya sholat sunnah fajar Baru kemudian sholat subuh Karena ketiduran Jadi ketiduran itu wajar Kalau kita ketiduran maka kita sholat ketika bangun Kalau kita lupa kita sholat ketika ingat Sebagaimana sabda Rasulullah SAW man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina Siapa yang tidur ketiduran dari salat atau lupa, maka hendaklah dia salat ketika ingat. Selanjutnya di antara udur untuk meninggalkan jamaah di masjid itu adalah yang sakit, orang sakit ya, nggak mungkin ke masjid. Nah, kalau ke masjid tanpa parah, kena angin atau yang lainnya, maka dia boleh sholat di rumahnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum." Allah tidak akan memberatkan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Itu pembahasan kita yang pertama tentang para sahabat yang selalu hadir sholat lima waktu berjamaah bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan yang kedua, mereka selalu menanti-nanti datangnya waktu sholat. Wayatahayyanuna awqataha. Karena ada waktu-waktu sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kita pemaukuta. Sesungguhnya sholat itu oleh Allah telah ditentukan waktunya untuk orang-orang beriman. Sekarang sudah ada waktu sholat ya, diatur sepanjang masa, itu boleh kita pakai boleh kita pakai dan dipatwakan oleh para ulama boleh dipakai. Termasuk di masjid-masjid para ulama, di masjidnya Syekh Utsaimin, masjidnya Syekh bin dan yang lain, mereka memakai patokan waktu sholat sepanjang masa. Yang penting kita ambil dari sumber yang pasti, yang resmi ya. Patokan sholat. Adapun kalau waktu yang sebenarnya, kalau kita mampu, yaitu melihat tanda-tanda alam, baik melihat matahari ataupun melihat ke langit. Pertama-tama waktu sholat subuh yaitu min tulu'il fajri shadiq ila tulu syamsi. Mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Jadi terbit fajar shadiq sampai terbit matahari waktu subuh. Begitu matahari terbit, matahari muncul, waktunya habis. Kemudian waktu duhur minaz zawal ila dillil mitli. Mulai dari matahari condong ke barat sampai bayang-bayang seseorang itu panjangnya sama dengan dia. Jadi bayang-bayang suatu benda panjangnya sama dengan dia. Ini gampang kan? Kalau matahari kita gampang ya lihat ya. Nanti antum lihat aja kalau ada doa dan dohor antum berdiri di matahari, dilihat aja bayang-bayangnya. Kalau bayang-bayang antum hilang, itu berarti belum masuk waktu zuhur. Kalau bayang-bayang sudah mulai berada di sebelah timur, itu berarti matahari condongnya ke barat. Itulah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai panjang kita sama dengan kita. Kalau orang panjangnya 160, maka bayang-bayangnya 160. Itu berarti habis waktunya zuhur. Kalau panjang bayang-bayang seseorang atau satu benda lebih dari dia, maka berarti masuk waktu asar. Dan waktu asar itu diakhiri sampai ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Namun kita dimakruhkan sholat asar ketika matahari sudah menguning, langit sudah menguning, itu makruh. Itu waktu yang makruh. Dan kita dilarang sholat sudah habis waktunya ketika matahari terbenam. Mulai terbenam itu sudah habis waktunya. Kemudian waktu maghrib itu ila huruf min min huruf syamsi ila malam lam syafaq. Waktu maghrib dimulai ketika matahari datang tenggelam. Jadi matahari sudah habis, hilang mataharinya, masuk waktu maghrib. Sampai selama awan merah di atas langit ada. Jadi kalau antum melihat langit masih ada awan merah, berarti masih ada waktu maghrib. Kalau awan merah sudah habis berarti masuk waktu Isya. Jadi kalau ada orang azan Isya sementara di langit masih ada awan merah, maka diingatkan belum masuk waktunya Isya, masih ada awan merah. Kalau awan merah hilang baru masuk waktu Isya. Kemudian waktu Isya terjadi khilaf di kalangan ulama. Kebanyakan ulama mengatakan sampai subuh. Ya silahkan itu ijtihad dan mereka mungkin juga punya dalil-dalil Walaupun dalilnya mungkin nggak jelas, tidak jelas. Sementara kalau kita kembali kepada dalil yang jelas, yang tegas, itu mengatakan waktu isak sampai pertengahan malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa waktu isya'i ila nisfil lail. Waktu isya sampai pertengahan malam saja. Yang sampai subuh itu dalilnya nggak ada yang jelas, samar-samar. Karena itu Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau berusaha mencari dalil bahwa waktu Isya itu sampai subuh, beliau cari dalil nggak ketemu. Beliau nulis kitab itu 25 tahun lebih, tapi nggak nemukan dalil. Sehingga beliau mengatakan walam araf imtida di waktu isya'i ila tulu'il fajri haditsan sharihan yathbut. Aku tidak melihat satupun dalil yang sahih dan tegas yang mengatakan bahwa waktu Isya sampai subuh. Jadi dalil yang sahih dan sorih nggak ada. Mungkin ada sahih tapi nggak sorih, sahih tapi nggak tegas, nggak jelas. Atau mungkin ada yang jelas tapi nggak sahih. Jadi masih samar-samar dalilnya. Yang ada yang jelas dan yang pasti sampai pertengahan malam saja. Jadi waktu isya sampai pertengahan malam saja. Dan pertengahan malam itu dihitung mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar topik. Mulai dari waktu maghrib sampai waktu subuh itu dihitung tengah-tengahnya jam berapa, maka itulah habisnya waktu isya. Jadi kalau sekarang maghrib itu jam setengah enam ya, kemudian subuh jam empat seperempat, ya dihitung aja waktunya, nanti keluarnya jam berapa, itulah habisnya waktu isya. Sekitar jam sebelas ya, kurang lebih. Berarti kita tidak boleh sholat isya dengan sengaja melebihi waktu itu. Kalau kita sengaja melebihi waktu itu, berarti kita sudah meninggalkan sholat isya dengan sengaja. Ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah. Kalau seseorang itu sengaja sholat di luar waktu tersebut, sengaja, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya orang sengaja sholat subuh jam 7 Memang sengaja dia menyetel beker jam 7 bangun jam 7, lalu sholat subuh jam 7 sengaja. Maka di sini tidak diterima oleh Allah sholatnya. Kenapa? Karena dia sholat di luar waktu. Inna sholat kanat 'alal mu'minina kita pemukuta. Yang pertama dia sholat di luar waktu. Yang kedua, dia waktunya ngarang sendiri. Dalilnya dari mana sholat subuh jam 7 itu? Sholat subuh ketika matahari terbit dari mana? Padahal Rasulullah SAW mengatakan mana amila amalan laisa alihi amruna fahwaratun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya, nggak ada contohnya, nggak ada ajarannya, maka amalannya tertolak. <clears throat> Itulah tentang waktu-waktu sholat. Selanjutnya, fayata'ajjalu ba'duhum wa al ba'du. Fastashara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wal muslimuna fi alamatin ya'rifuna fiha hudhur as-shalah. Jadi karena mereka di Madinah sudah punya masjid, mereka sholat jamaah di sana dan waktunya telah ditentukan, mereka menunggu-nunggu waktu itu. Namun karena belum ada panggilan yang jelas, seruan yang pasti, maka sebagian mereka itu segera datang, sebagian terlambat. Jadi karena nggak ada seruan, nggak ada tanda untuk kumpul, maka kadang sebagian mereka terlambat, sebagian lebih datang lebih dahulu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin bermusyawarah untuk membuat tanda yang supaya mereka tahu tentang masuknya waktu sholat musyawarah. Waktu itu belum ada azannya. ya, musyawarah. Enaknya apa tandanya ini? Supaya kalau ada tanda tanda itu orang-orang tahu ini masuk waktunya sholat dan kumpul di masjid. Akhirnya dalam musyawarah itu kalau kita lihat di sini ya enak ya Rasulullah dengan kaum muslimin Rasulullah kepala negara, kemudian kaum muslimin adalah rakyatnya. Musyawarah wa amruhum syura bainahum musyawarah untuk mencari kesepakatan. Fa asyara ba'dhum nar. Sebagian memberikan isyarat agar supaya dinyalakan api. Jadi kalau masuk waktu sholat dinyalakan api sehingga nanti kelihatan asapnya. Nanti orang kalau lihat ada asap maka berarti masuk waktu sholat. Ayo kumpul api. Namun ini ditolak karena ini menyerupai orang-orang majusi, kaum penyembah api. Wabah bin nafhi fil buki. Sebagian dari mereka memberikan isyarat agar supaya ditiup fil buki, itu trompet ya, ditiupkan trompet. Jadi kalau masuk waktu sholat ditiup trompet, mereka mendengar suara itu datang untuk sholat jamaah. Namun usulan ini ditolak karena ini cara ibadahnya orang-orang Yahudi, trompet. Sebagaimana yang sering dilakukan ketika pergantian tahun ya, niup trompet itu adalah ajaran Yahudi. Wa ba'dhum bi dharbin naqus. Sebagian dari mereka mengisyaratkan agar dibunyikan lonceng. Jadi kalau masuk waktu salat lonceng dibunyikan. Maka ini ditolak juga karena ini caranya orang-orang Nasrani. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu awala tab'atuna rajulan yunadi bis salati jami'ah faqabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha ar-ra'ya wa 'amila fihi lalu berkata Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu karena tadi ditolak usulan itu beliau mengatakan kepada Rasulullah Kenapa kalian tidak mengutus satu orang untuk berseru as-salatu jami'ah? Ayo sekarang waktunya kumpul untuk sholat. Lalu usulan ini diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat ada satu orang yang berseru as-salatu jami'ah. Ayo kita kumpul untuk sholat. Lalu mereka kumpul untuk sholat. Thumma inna Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu al azana fil manam. Faja'a wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faqala innaha la ru'ya haq. Kemudian ada seorang sahabat yang dikenal dengan nama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih al-Ansari dari penduduk Madinah. Semoga Allah meridainya Beliau mimpi diajarkan azan. Jadi beliau mimpi ya, dalam mimpi diajarkan azan. Seperti azan yang sering kita dengar ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Mimpi itu Lalu beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpi tersebut, lalu beliau mengatakan ini adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Ikhwan wa akhwatina rahimakumullah, mimpi itu adalah salah satu bagian dari bagian kenabian. Kenabian itu ada 46 bagian. Salah satunya adalah mimpi. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya kenabian itu ada sita wa arbaun. Ada 46 bagian kenabian. Di antaranya adalah mimpi. Ar-ru'ya as-sadiqah juz'un min sita wa arbaun juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Mimpi. Demikian pula sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu terputus tapi masih ada al-mubasyirat, mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi itu ada. Kemudian juga diterangkan pula dalam hadis diceritakan panjang lebar oleh Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil ketika beliau menafsirkan surat Yusuf tentang mimpinya Nabi Yusuf yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ar-ru'ya ala thalatha mimpi itu ada tiga macam yang pertama-tama ru'ya minallah mimpi yang dari Allah mimpi yang dari Allah yaitu mimpi yang jelas, yang gamblang, yang tidak perlu penafsiran. Ini dari Allah. Seperti Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Lalu beliau pun menyembelih anaknya. Itu perintah dari Allah. Jadi jelas ya, seperti kita mimpi, tadi malam mimpi ketemu fulan, pagi hari ketemu fulan. Itu mimpi yang dari Allah, jelas tidak perlu penafsiran. Kemudian yang kedua ru'ya minal malak mimpi yang dari malaikat. Ini perlu penafsiran karena isyarat-isyarat tanda-tanda saja. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam mimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan sujud semuanya. Ini perlu penafsiran. Kemudian ada lagi mimpi yang dari syaitan. Itu mimpi yang tidak ada artinya untuk nakut-nakuti kita. Itulah mimpi-mimpi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wa amarahu an yulqiya ala bilalin hatta yunatiya biha li annahu anda sautan minhu. Lalu Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan azan itu kepada sahabat Bilal agar supaya Bilal yang berseru dengan azan karena Bilal itu suaranya lebih merdu daripada Abdullah bin Zaid. Jadi Rasulullah memerintahkan kamu datang ke Bilal, ajarkan mimpi itu supaya Bilal yang adzan karena Bilal suaranya lebih enak, lebih merdu. Di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah dianjurkan orang yang adzan itu yang anda sautan, yang suaranya enak, yang suaranya merdu. Apakah perlu yang suaranya keras? Kalau untuk zaman dulu mungkin perlu yang suaranya keras, tapi kalau zaman sekarang ya tidak diperlukan lagi. Karena sekarang sudah ada pengeras suara. Pengeras suara kan? Kita mau dengan suara yang keras, dengan suara yang apa ya, sama saja keluarnya kan? Dengan pengeras suara bisa diatur. Jadi yang penting pokoknya suaranya yang merdu. Karena ketika yang adzan itu suaranya merdu, antum semangat nggak ke masjid? Tapi kalau yang adzan itu istilahnya orang nggak niat ya, malas-malasan adzannya, itu kita datang juga malas kayaknya. Jadi pengaruh. Betul. Kalau antum ke Madinah, ke Mekah, dengar adanya saja ya Allah. Oh, alangkah senangnya kalau ke masjid mendengar suara adanya. Dan juga tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam gara-gara mendengar suara azan. Atau orang-orang yang taubat kepada Allah gara-gara mendengar suara azan. Ada orang ahli maksiat, dia pesta pora semalam suntuk, dia berzina, dia minum khamr sampai sampai subuh. Begitu subuh dia mendengar suara azan, Langsung suara adzan merasuk dalam hatinya. Seakan-akan memang dipanggil dia untuk ke masjid. Lalu subuh itu dia datang ke masjid, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendengarkan azan. Kemudian, jadi Bilal ini adalah merupakan salah seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya beberapa muadzin, di antaranya sahabat Bilal, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian juga sahabat Abu Mahdurah di antara muadzin muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi-bagi tugas ya. Jangan nanti tiap orang datang azan, tiap orang datang azan enggak dapat tugasnya. Tugas azan. <clears throat> Kemudian faazana Bilalun wa sami'a sautahu Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faja'a yajurru ridaahu itu ada salah cetak ya, itu qajaa. Yang benar itu fajaa. Kemudian ia ya juru Lalu sahabat Bilal pun adzan. Sahabat Umar Ibn Khattab mendengar suara adannya Bilal, lalu sahabat Umar datang sambil mencincing pakaiannya, segera datang. Mendengar adzan ini beliau langsung segera datang ke masjid. Wa qala, "Wallahi laqad ra'aitu mithlahu Kata sahabat Umar, demi Allah, aku juga mimpi seperti ini. Aku juga mimpi diajari azan kayak gini ini. Kata sahabat Umar. Fata'akkada bidzalika ru'ya, maka mereka pun semakin yakin dengan benarnya mimpi tersebut. al azanu ahada syiaril Islam mundu dzalikal dan semenjak saat itu azan menjadi salah satu syiar Islam. Jadi inilah dalil disyariatkannya azan dari mimpi. Yang mimpi siapa? Yang mimpi adalah sahabat Abdullah bin Zaid dan juga yang mimpi adalah sahabat Umar Ibnul Khattab. Sahabat Umar ini adalah merupakan salah seorang sahabat yang beliau mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih disebutkan inna min ummati la mulhamun minhum Umar atau inna min ummati la muhdatun Di antara umatku ada yang muhdat, yang mulham, diberi ilham, di antaranya itu adalah sahabat Umar. Jadi banyak syariat Islam itu yang disyariatkan oleh Allah didahului oleh sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taalaanhu termasuk larangan sholat kepada orang munafik. Itu sebelum ayat turun sahabat Umar sudah melarang. Kemudian juga ayat-ayat tentang hijab. Sebelum ayat itu turun sahabat Umar sudah melarang para wanita istri Nabi keluar tanpa hijab dan yang lainnya. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kandungan yang bisa kita ambil dari potongan kisah ini Yang pertama-tama tentang disyariatkan adhan Jadi tahun berapa disyariatkan adhan itu? Tahun 1 Hijriah ya. Disyariatkan adhan seperti yang sekarang ini adalah pada tahun 1 Hijriah ya. Kemudian di antara kandungan yang bisa kita ambil dari potongan kisah ini yaitu tentang disyariatkan sholat jamaah di masjid bagi orang laki-laki. Kemudian di antara kandungan pula yang bisa kita ambil dari sini tentang pentingnya kita menjaga waktu-waktu sholat, menjaga waktu sholat. Jangan sampai kita menjadi termasuk orang-orang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholat tapi celaka karena dia lalai dari sholatnya di antara maknanya dia tidak memperhatikan waktu-waktu sholat. Kemudian di antara kandungan yang bisa kita ambil dari sini adalah semangat para sahabat untuk sholat jamaah di masjid bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara kandungan yang bisa kita ambil dari potongan kisah ini bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah dengan para sahabat untuk mengambil suatu keputusan demi kemaslahatan umat. Jadi musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kemudian di antara kandungan dari potongan kisah ini tentang larangan tasyabuh dengan orang-orang kafir. Tasyabuh ya. Yaitu tasyabuh dengan Majusi, Yahudi, Nasrani. Meniru mereka dalam perkara-perkara yang merupakan ciri khas mereka. Itu namanya tasyabbuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha qaumin fa huwa minhum." Para siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia golongan dari mereka. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula yaitu disyariatkan azan itu berasal dari mimpi salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga mimpi seperti itu pula sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara kandungan kisah ini bahwa mimpi yang benar itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang benar atau kadangkala kita mimpi orang sudah mati datang ke kita itu memang benar dia mungkin dalam keadaan yang senang berarti memang dia senang atau dia dalam keadaan susah berarti dia susah dia butuh doa-doa kecuali kalau dia mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Quran dan Sunnah maka tentu tidak diterima kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa sahabat Bilal adalah salah seorang muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian di antara kandungan kisah ini pula adalah bahwasanya muadzin dipilih dari orang yang suaranya merdu. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa adzan adalah merupakan salah satu di antara syiar Islam. Adzan. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah yang bisa diambil dari kisah ini. Dan insya Allah berikutnya kita masuk kepada pembahasan tentang al-mu'akhah, persaudaraan antara muhajirin dan ansar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab Mungkin itu dulu dari sirahnya. Subhanakallahumma bihamdika Jadwal la ilaha ilan Tastaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.